Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mantuma Usul Fiqh wa Qawaidih. Disebutkan di situ, kemarin kita sudah bahas mengenai apa? Mengenai kalam seputar jawami ul Kalim. Jawami ul Kalim itu adalah apa sih kemarin? Siapa yang diberi yang diberi oleh Allah taala jawamiul kalim? Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa itu jawamiul kalim? Jawamiul kalim itu adalah yaitu suatu ucapan yang mencakup paham ya? Ucapan yang ringkas, padat, simple, tapi mencakup makna yang sangat luas dan banyak. Paham ya? Itu maknanya jawamiul kalim. Kita lihat berikutnya ar ara'aita halaman 37 itu, ar ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam lamma syuqiya ilaihi anna al-insan yajidu fi nafsihi syai'an yuhibbu an yakuna fahmatan wa la yatakallam bih. Kemudian tidakkah engkau melihat, memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tatkala ada orang yang mengadu. ada orang yang mengadu atau diadukan, ada ada salah seorang yang diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia menjumpai di dalam dirinya sesuatu dan dia ingin kalau dia itu menjadi arang saja. Dia pengennya di arang, enggak bicara gitu. Arang kan enggak bisa bicara. Pengennya seperti itu, enggak bicara. Amara alaihi salatu wassalam bil isti'adah minasyaitonir rajim. Akhirnya Rasulullah merintahkan orang tersebut agar bertawud beristi'adah dari apa? Minta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa an al insan dan hendaknya orang tersebut membaca apa? Allahu ahad, kul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Suma araita, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu menunjukkan bahwasanya apa? Simple, gitu simple. Nah, pendek tapi maknanya menyeluruh. Suma araita qaulahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian apakah engkau tidak melihat? tidak memperhatikan sabda Rasulullah SAW liman ibtuliya bil waswasah haitsu a'tahu kalimatain ha tahjuban anhu kullu wasawis syaitan Allah. Tidak akan kau melihat memperhatikan sabda Rasulullah SAW terhadap orang yang diuji dengan penyakit waswasah hati-hati ini. Penyakit waswasah itu penyakit bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Sudah kita lewati pembahasannya. Orang kalau diuji dengan penyakit waswasah -was ini memperlambat ibadah. Memperlambat ibadah. Paham ya? Nah, banyak eh, barakallahu fikum ibadah yang apa? Yang ditunda-tunda. Paham ya? Contohnya apa? Dia wudu aja nggak selesai-selesai satu jam. Masih di kumur-kumur aja 50 kali. Paham ya? Belum tuntas itu. Paham ya? Kemudian apa? Eh, taruhlah BAB atau kencing, bersuci aja belum yakin dia. Paham ya? Seperti itu was-was itu banyak sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengarang kitab apa itu? Talbis Iblis. Itu di dalamnya kisah-kisah mengenai orang-orang yang diuji dengan apa? penyakit was tadi. Caranya bagaimana solusi yang terbaik? Berpaling kalau ada bisnis syaitan yang terkutuk seperti itu berpaling langsung, tinggalkan. Jangan antum mengikuti alurnya. Kalau antum mengikuti alurnya termakan oleh was-was tadi itu, termakan. Nah, barakallahu fikum wudu aja nggak selesai, satu jam bayangkan. Orang udah salat selesai, dia belum selesai. Paham ya? Kemudian biasanya yang serang penyakit was-was ini dari kalangan orang sufinya, ahlul kalam, ahlul filsafah, ahlul, ahlul mantik, orang-orang apa? Nah, barakallahu fikum yang mereka terjun dalam bidang filsafah. Itu seringnya terkena penyakit was-was ini, bingung Eh, banyak bisikan itu ya. Takbir aja berapa kali? Bisa lima kali itu takbiratul ihram padahal. Nah, yang terakhir apa ujung-ujungnya ini loh. Jempol ini harus sentuhkan telinga ini. Allah eh, Allahu Akbar. Nah, ini kalau udah nyentuh ini baru clear. Kalau belum nyentuh diulang-ulang lagi itu. Paham ya? Allahu Gede-gede kepalanya juga itu. Salat padahal. Allah musta'an seperti itu terkena penyakit was-wasah. Nah, ada juga yang orang diuji dengan penyakit waswasah pada bacaan. Baca bismillahirrahmanirrahim itu enggak clear dia. Paham ya? Sampai beberapa menit itu bis bis bis ini makhrajnya belum keluar nih kelihatannya. Dah bis bis ini masih belum keluar juga. Paham ya? Itu dihindari. Penyakit waswasah bahaya sekali. Menunda-nunda ibadah nanti ujung-ujungnya terlambat ibadahnya. Orang sudah selesai sholat dia masih bis bis bis saja. Allah musta'an seperti itu. Kalau mau lihat itu kitabnya kalau punya uang ya beli kita Talbis Iblis. Antum nah, lihat tuh kisah-kisah mengenai orang-orang yang terkena bisikan-bisikan iblis laknatullah alaih. Ngeri sekali. Ya sudah sering anak sebutkan kisahnya apa itu orang yang mandi junub. Sudah mandi junub dia masih belum yakin dia. Akhirnya setelah masuk ke sungai atau ke laut baru alhamdulillah dia mandi. Bayangkan itu. Allah musta'an. Nah, jadi perlu diperhatikan. Cara menanggulanginya, cara solusi yang terbaik adalah berpaling. Berpaling dari bisikan tadi itu, jangan diikutin. Jangan diikutin bisikan tersebut. Allah musta'an. Kita lihat. Tidakkah kau melihat kepada sabda Rasulullah SAW terhadap orang yang diuji dengan penyakit waswasah yaitu ketika Rasulullah memberikan kepada orang tersebut dua kalimat, dua kata yang bisa menutupin, bisa menghilangkan seluruh waswas syaitan, seluruh bisikan-bisikan syaitan. Faqala la yazaluna yatasaalun min khalqi. Nam yatasaalun man khalaqa kadza man khalaqa man khalaqa dan setan-setan tersebut senantiasa bertanya ya, senantiasa bertanya siapa yang menciptakan ini siapa yang menciptakan ini siapa yang menciptakan ini ai la yazalu syaitan yaqul insan ini setan itu senantiasa masih mengatakan kepada manusia man khalaqa man khalaqa siapa yang menciptakan ini siapa yang menciptakan ini hatta yaqul man khalaqa rabbak ini sampai-sampai setan apa menggiring Bani Adam menggiring manusia ditanya dengan pertanyaan ini, siapa yang menciptakan Robmu? Siapa yang menciptakan Robmu? Rob itu kan pencipta kita. Tapi ini malah bertanya, saya tanya siapa yang menciptakan Robmu? Apa solusinya? Fa idza balagha kaulah qala an sallallahu alaihi wasallam falyasta'id billah wal yantahi. Coba bayangkan. Dua kalimat. yastaid billah wal yantahi. Dua. Itu sudah menghilangkan penyakit apa? Waswasah. Nah, Jadi kalau setan sudah sampai ke tingkatan ini, siapa yang menciptakan Rabbmu? maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yantahi dan dia menyudahi menyudahi maknanya meninggalkan meninggalkan bisikan-bisikan tadi itu jangan direnungi terus biasanya kalau orang kena bisikan direnungi terus pusing kepalanya gitu loh paham ya kita lihat ini ai liyasta'id billah min syarri syaitan wa wasawisih hendaknya dia berlindung minta perlindungan kepada Allah dari apa jeleknya setan yang terkutuk dan juga bisikan-bisikannya. Wal yantahi ay liyurid anhu hendaknya dia berpaling meninggalkan, berpaling dari bisikan tadi itu. Wal fitratu tad wal fitratu tadulluka ala annal wal fitratu tadulluka annal khaliqah wallah. Secara fitrah eh, fitrahnya manusia itu yang masih suci itu akan menunjukkan kepadamu bahwasanya pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yanqati' wa yahsimu syarr wal wasawis. Nah, dengan sebab itu tadi isti'adzah billah dan meninggalkan berpaling dari bisikan tadi itu akan terputus bisikan syaitan yang terkutuk dan akan hilang, akan terhenti, akan terhalang-halangi kejelekan dan bisikan syaitan yang terkutuk. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Caranya gitu, jangan diikutin terus. Karena bisikan-bisikan seperti itu kalau diikutin, itu orang kadang bisa stres, bisa stres bisa, bahkan bisa gila mungkin. Paham ya? Nah, mencari biasanya orang-orang gila itu kan ada sebabnya. Sebabnya ada juga yang mereka mencari ke, mencari kekayaan, mencari kekuatan tenaga dalam, akhirnya enggak kuat. Nah, akhirnya malah justru dia geblak. Karena kekuatan geblak, tahu geblak kan, Tom? Tahu geblak? Kuat enggak kuat jatuh itu. Jatuh posisinya apa? Dalam keadaan sudah enam kerjasama dengan setan tadi itu. Allah musta'an. Nah, akhirnya banyak dia bicara sendiri. Komat kami sendiri itu padahal orangnya ya masih hidup itu loh. Paham ya? Posisinya apa? Terkena gangguan enam syaitan yang terkutuk tadi. Nah, kita lihat sini. Hatanil kalimatan lau annal falasifah wal mutakallimin jama'u iddat waraqat mahtadau ila ma yadullu alaihi hadzal kalam al mukhtasar. Bayangkan ini. Bantahan ini ya. Dua kalimat ini isti'adzah billah dan meninggalkan bisikan tadi itu. Nah, dua kalimat ini kalau seandainya falasifah ahlu filsafat wal mutakallimin ahlu kalam mereka mengumpulkan iddat waraqat mengumpulkan beberapa kertas pun tulisan-tulisan mahtadau niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk ilama yadullu alaihi hadzal kalam mukhtasar eh? niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk menuju kepada apa ucapan yang sangat ringkas dan nah barakallahu fikum ringan ini mereka cukup mereka masa sih cuma isti'adah aja masa cuma meninggalkan langsung hilang kata mereka karena ahlu kalam dia mikirkan terus membayangkan terus siapa yang dulu sebelum Allah Taala itu siapa? Dipikirkan oleh mereka, siapa dulu sebelum Allah Taala? Kemudian apa yang terjadi? Nah, itu dipikirkan oleh mereka padahal tidak perlu dipikirkan. Ahlu kalam seperti itu. Allah Mustaanam. Bal tadul tadidu al-falasifah lama takallamu ala mas'alati tasalsul mala'us sofahat kalaman hara'an la takhrut minhu bi fa'idah. Allah musta'an. Artinya apa? Nah barakallahu barakallahu fikum la tukhrij minhu bi faedah. Artinya apa? Artinya atau la takhruj minhu bi faedah atau la tukhrij la takhruj ya. La takhruj minhu bi faedah. Maksudnya apa? Maksudnya bahkan engkau jumpai al-falasifah al-kalam itu tatkala mereka berbicara masalah, masalah tasalsul. Tasalsul itu ma'ruf dari kalangan di kalangan ahli kalam tasalsul hawadis namanya. Paham ya? Jadi mereka mengecek meneliti dulu sebelum Allah Taala itu apa. Setelah Allah Taala kok ada manusia ini bagaimana? Siapa manusia? Apakah manusia itu wajibul wujud atau mungkinul wujud? Model seperti itu kalamnya bikin orang pusing. Apakah dulu sebelum Allah Taala itu ada orang, ada makhluk yang lain atau Allah Taala itu yang pertama itu masih dibahas sama mereka. Bikin pusing kepala kan? Tasalsul al-hawadis. Masa sih tiba-tiba ada? Masa sih ada apa? Ada bumi, ada bulan, ada bintang. Dulu sebelum Allah Taala apa? Dibahas oleh mereka. Kemudian kalau seandainya bumi itu tujuh lapis, terus lapisan bumi yang sekarang ini apa setelahnya? Apakah ada manusia seperti kita? Dibahas lagi oleh mereka. Seperti itu Allah musta'an bikin kepala pusing. Bikin kepala pusing. Nah, kata beliau bagus sekali ini ya. Tatkala mereka berbicara masalah tasalsul, mala'us safahat, niscaya mereka akan memenuhi lembaran-lembaran ucapan yang sia-sia, haraan ucapan yang lemah, yang sia-sia. La takut minhu bi faedah. Yang tidak keluar darinya faedah pun enggak keluar. Oh, yang enggak berfaedah. Disebutkan para ulama apa istilahnya? Fawilud nail qalilun nail. Ekornya panjang sekali tapi apa? Hasilnya sedikit. Apa hasilnya? Wallah alam. Dari kita gitu ada. Ujung-ujungnya itu wallah alam ujung-ujungnya enggak tahu. Paham ya? Tapi panjang lebar itu diperselisihkan Allah musta'an. Seperti apa? Seperti khilaf masalah apa itu? Roh. Khilaf masalah roh Ruh itu sampai ratusan itu, ratusan akwal, ratusan ucapan itu mengenai roh itu apa sih Roh itu? Roh yang ada di, dalam diri kita ini ruhnya apa? Bentuknya kayak apa? Apa sih roh itu? Hakikatnya apa? Dibahas panjang lebar perselisihan para ulama, ujung-ujungnya apa? Wa ma utiitu minal ilmi illa qalila. Jadi enggak ada yang tahu roh, Paham ya? Nah, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Sudah, selesai. Ujung-ujungnya ke situ. Digelari para ulama apa? Tawilu, ad-dail qalilu, an Ekornya panjang tapi biasanya sedikit. Allah musta'an. Naam. Summa Ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al muslimu min man al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalamun qalilun lakin yatadamman ma'ani katsira masyaallah. Kemudian, tidakkah engkau melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang bagaimana? Orang muslim yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Paham ya? Bayangkan ini, ini menunjukkan bahwasanya kalamun qalil, ucapan sedikit, lakin akan tapinya tataman ma'ani katsira mengandung di dalamnya makna yang sangat banyak. Mohon insyaallah. Naam. Jawami'ul kalim kata beliau jawami'ul kalim wa inna ma ikhtira hadzal lafdh hadzal lafdh hanya saja dipilih lafaz ini fi hadil mandumah pada pantun ini kenapa memilih lafaz jawami, jawami'ul kalim kenapa li'anna hadil mandumah tashtamilu 'alal qawaid wal usul karena pantun ini mengandung di dalamnya kaidah-kaidah fikih dan usul-usul fikih wal qawaid wal usul min jawami il kalim fil waqi' Allah. Ini keterkaitannya bagus sekali. Sedangkan kaidah-kaidah usul dan juga usul fikih itu merupakan apa? Merupakan jawami'ul kalim fil waqi' secara kenyataan. Pendek simpel kaidahnya mencakup semuanya. Apa contohnya? Al umur bima qasidha. Pendek enggak? Al umur bima qasidha. Pendek atau enggak? Pendek. Tapi mencakup semua permasalahan. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Benar atau enggak? Antum puasa, zakat, haji, tergantung niat dan tujuannya. Antum makan, minum, tergantung niat dan tujuannya. Simple, pendek. Ya enggak? Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Pendek enggak? Pendek, simple, tapi maknanya luas gitu loh. Maknanya luas. La darar wala dirar. Pendek, simple, tapi maknanya luas. Nah, ada keterkaitan di situ. Li'anna al-qa'idah Lian al tatas tamilu ala asya' katsirah bi alfadin masya allah Dikarenakan kaidah itu yang namanya kaidah itu mencakup apa? Mencakup perkara-perkara yang banyak pada lafaznya sedikit. Kaidah seperti itu kan? Jami' asma'in nisa misalkan. Kaidah seperti itu, jami' asma'in nisa Nah barakallahu fikum mamnu'atun minat tanwin illa hindan misalkan. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali hindun, selesai. Eh? Ya kaidah yang pendek, simpel, padat tapi semuanya mencakup banyak semuanya. Semua nama perempuan sudah, semuanya. Enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai kan? Nah, kalau Hindun boleh kan itu. Ya, ini juga sama, kaidah seperti itu. Pendek, simpel, padat tapi maknanya mencakup luas sekali ya, mencakup makna yang sangat luas. Idan jika demikian, far Rasul sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalim. Beliau diberikan kepada Nah, diberikan kepada beliau apa al kalim, kalimat kata yang pendek, simpel, padat tapi maknanya luas, banyak. Wala yunafi hadza anna Nabiyya sallallahu ahyanan yashab fil maqal wa yaqulu qawlan muwassa'an. Masyaallah. Dan yang seperti ini bukan berarti apa? Meniadakan. Eh, bukan berarti meniadakan keadaan Rasulullah yang lain. Terkadang beliau sallallahu itu membawa suatu ucapan, menarik suatu ucapan itu dengan ucapan yang panjang lebar itu pernah juga. Tergantung apa? Si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, terkadang beliau berbicara panjang lebar juga ada. Wa dzalika fil hal allati taqtadi dzalik. Yang demikian itu Rasulullah membawa kepada apa? ucapan yang panjang lebar itu dalam keadaan yang mengharuskan untuk seperti itu. Li'anna likulli maqamin maqal. Ini penting ini. Kaidahnya likulli maqamin maqal. Setiap tempat, setiap situasi, setiap kondisi itu ada pembicaraannya. Paham ya? Tergantung situasi dan kondisinya dengan itu nanti ada pembicaraan khusus. Paham belum? Nah, setiap situasi, setiap kondisi itu nanti apa ada pembicaraannya. Fan Nabi sallallahu min haitsul asl qad u'tiya jami'ul kalim. Maka Nabi sallallahu ditinjau dari hukum asalnya, beliau diberikan kepada apa? Diberikan kepadanya jami'ul kalim nahu ahyanan akan tapi beliau ahyanan terkadang yashab lid du'a al hajah ila dzalik. Nah, terkadang beliau yashab menarik menarik ucapan panjang lebar Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor kebutuhan yang mengharuskan. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum karena adanya kebutuhan, beliau juga berbicara panjang lebar. Ayo. Kama najidu fil Qur'an Karim al-ayati sebagaimana kita jumpai dalam Al-Qur'an Karim beberapa ayat allati nazalat allati na barakallahu fikum nazalat fi Makkah ghalibuha al-ikhtisarul jam' maka kita jumpai di dalam Al-Qur'an Karim ayat-ayat yang turun di Mekah itu kebanyakannya apa ringkas dan juga al-jama', ringkas dan juga mencakup. Wal ayatil lati nazalat fil Madinah dan ayat-ayat yang turun di Madinah al-ghalib fiha al-bastu wal ittisa' yaitu apa? Nah barakallahu fikum meluas dan juga luas. Li'anna likulli maqalin maqal ini faedahnya dikarenakan setiap kondisi, setiap tempat itu ada pembicaraan tersendiri. Apa maksudnya? Nah likulli maqamin maqal, bukan likulli maqalin maqam. Paham ya? Nam tapi likul lima kaumin makol. Nam seperti itu. Kemudian beliau baru apa? Akan menjelaskan dengan penjelasan mengenai nah barakallahu fikum siapa yang diberikan jawabul kalim itu siapa? Kalau kemarin kan baru sifatnya. Sifat menunjukkan apa? Ada orang yang diberikan apa jawabul kalim. Nah, berikutnya besok pantunnya itu nanti membahas masalah apa? Siapakah orang yang diberi jawami'ul kalam tersebut? Muhammadil mab'uti rahmatal wara wa khairi hadin lil jami'i man dara. Itu besok. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu salamatan afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin.